Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya yaitu dua permasalahan daripada permasalahan jahiliyah. Yang pertama atau permasalahan yang ke 79 dan 76. Eh 76 60 Barakallahu fikum hafizakumullah afwan. Dua permasalahan yaitu permasalahan atasnya atau wasitun wasab'un. permasalahan ke berapa ini ya? Nah, barakallahu fikum setelah kita selesaikan kemarin permasalahan yang ke 68, sekarang kita masuki permasalahan yang ke 69. Karena di sini beliau gabung dari satu ya, jadi bikin bingung saja ini ya. Nah, atasnya tasiatu wasittunas wasab'un. Ini kayaknya kurang tepat susunannya ini ya. Kalau yang sebelumnya kan al-mas'alatu as-saminatu wasittun, permasalahan yang ke 68. Ya, sekarang kita masuki perma dua permasalahan. Permasalahan yang ke 69 enam, benar-benar barakallahu fikum afan. Allah musta'an. Naam. Sekarang kita masuki dua permasalahan yaitu permasalahan yang ke-69 dan yang ke-70 itu maksudnya. Allah musta'an. Allah musta'an. Naam. Barakallahu fikum. Permasalahan yang ke-69 dan permasalahan yang ke-70 ini nanti menjelaskan tentang keadaan mereka bahwasanya mereka menambah-nambahi atau membuat tambahan dalam beribadah terhadap apa yang Allah Taala syariatkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mensyaratkan sebuah ibadah, mereka justru membuat tambahan di situ. Kemudian yang berikutnya mereka atau sebaliknya mereka mengurangi nam barakallahu fikum mengurangi perkara ibadah yang sudah ditetapkan. Jadi dua permasalahan itu nanti. enam eh, sudah ditetapkan sebuah ibadah Justru mereka menambah-nambahi ibadah tersebut dengan ibadah atau dengan perbuatan ritual mereka yang lain. Atau mereka justru mengurangi sebuah ibadah yang sudah ditetapkan, mereka kurangi dengan nah barakallahu fikum perbuatan mereka. Kita lihat qala al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih al alamah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Al-Mas'alatan dua permasalahan At-Tasi'atu wa Sittun wa Sab'un permasalahan yang ke-69 dan permasalahan yang ke-70. az ziyaratu fil ibadati ka fi'lihim yawma Asyura. Naam. Sikap mereka menambah-nambahi atau mereka bikin sebuah tambahan di dalam beribadah seperti perbuatan mereka di yaum Asyura. Yaum Asyura itu adalah tanggal 10 Muharram. Naam. Dikenal dengan Asyura yang kita disyariatkan untuk puasa pada tanggal 9 dan 10-nya. Naam sebagaimana akan kita lewati penjelasannya dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana sudah tidak asing lagi di telinga kita Rasulullah suatu ketika mengatakan la in bakaitu atau la in bakitu ila qabilin la asummanna aw la asumanna tasi'a kalau seandainya tahun depan aku masih hidup niscaya aku akan puasa tanggal 9 Muharram Nah, karena waktu itu Rasulullah puasanya tanggal 10 Muharram Kemudian ternyata diketahui di tanggal tersebut orang-orang Yahud, nah mereka berpuasa. Nah, karena pada tanggal 10 Ash, eh, nah, 10 Muharram tersebut yang dikenal dengan Asyura, nah kejadian yang sangat nah barakallahu fikum besar yaitu tenggelamnya Firaun dan kaumnya, kemudian juga diselamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Nah, Kemudian berikutnya wanaksum minha dan juga perbuatan mereka mengurangi urangi ibadah. Nah, jadi sudah ibadah sudah ditetapkan mereka kurangi. Nah, mereka justru meninggalkan ibadah tersebut. Katarkil wukuf bi Arafat seperti perbuatan mereka meninggalkan wukuf di padang Arafah. Jadi mereka malah justru wukufnya berdirinya beribadah di situ bukan di Arafah namun di Muzdalifah. Nah, barakallahu fikum. Allahumma Jadi mereka justru meninggalkan perkara yang disyariatkan, perkara ibadah Naam atau terkadang mereka justru menambah-nambahi perkara ibadah yang sudah ditetapkan ditambahi dengan ritual dan perbuatan mereka. Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah syarahnya, "Amma ziyadatuhum fil ibadah, adapun perbuatan mereka atau penambahan mereka dalam ibadah, fakama yaf'aluna fi yaumi Asyura, sebagaimana yang mereka lakukan pada 6 hari Asyura, eh, 10, 6 10 Muharram barakallahu fikum. Ma huwa al-yaum al-ashir min syahrillahil Muharram, yaitu hari yang ke-10. Nah, hari yang ke-10 dari bulan nah bulan Muharram. Wa hadzal yaum hasala fihi hadatsun 'azim. Dan hari ini yaitu hari 10 Muharram atau yang dikenal dengan Asyura, enam hari yang terjadi di dalamnya kejadian yang sangat besar. Wa wa Fir'aun wa qaumih, yaitu tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya. Wa injau Musa alaihissalam wa qaumih dan diselamatkannya Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Firaun. Fahuwa yaumun intasara al-haqqu al-batil. Maka pada tanggal 10 Muharram tersebut yang dikenal Ashura adalah hari yang merupakan apa kebenaran itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Eh, terhadap kebatilan. Ditolongin Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun dan ditenggelamkan Firaun Nah bersama kaum-kaum bersama kaumnya. enam. Wassalamu Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Musa pun puasa. Syukranillah sebagai bentuk terima kasihnya, bersyukurnya Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiyas wa baqiya siyamuhu masyru'an 'inda muslimin Dan akhirnya puasa tersebut masih tersisa dan disyariatkan. enam. Eh, pada kaum muslimin li'annahu lamma hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah dikarenakan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah wajada al-yahuda yasumuna hadzal yawm Rasulullah menjumpai orang Yahud mereka puasa pada hari ini eh, atau hari tersebut yaitu hari Ashura 10 Muharram. Fasalahum kemudian Rasulullah tanya mereka, limadha yasumunahu?" Kenapa mereka berpuasa orang Yahud? Faqalu mereka pun mengatakan innahu yaumun najjallahu fi Musa wa qaumah. Sesungguhnya hari tersebut eh, 10 Muharram atau dikenal Asyura adalah hari yang Allah telah selamatkan dari Musa alaihissalam dan kaumnya. Wa ahlaka fi Fir'aun wa qaumah dan hari yang Fir'aun serta kaumnya dibinasakan. Wa samahu Musa dan hari tersebut Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Wa nahnu nasumu. Eh, oleh karena itu kita pun berpuasa kata orang-orang Yahud. Faqala alaihi salatu wassalam, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Sesungguhnya kami adalah orang yang paling berhak untuk melakukan puasa tersebut. Naam, untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Seperti itu maksudnya. Fasamahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun puasa pada tanggal 10 tersebut wa amara bisiyamih dan Rasulullah merintahkan untuk berpuasa wa amara bisawmi yaumin qablahu aw yaumin ba'dah dan Rasulullah merintahkan untuk puasa sebelumnya atau puasa setelahnya mukhalafatan lil yahud dalam rangka untuk menyelisih orang-orang Yahud. Adapun puasa setelahnya para ulama berselisih pendapat namun yang rajih adalah nah barakallahu fikum sebagaimana dikuatkan oleh Syekhun Al-Fadil Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah bahwasanya tidak ada taksis untuk yang setelahnya dalam artian dalil yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada ada pun hadis yang mengenai puasa setelahnya itu hadisnya fiilah di dalamnya ada penyakit dan perlu di nantak lagi kesahihannya. Oleh karena itu puasa disyariatkan nah barakallahu fikum tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang Rasulullah mengatakan la in baqitu ila qabilin asumanna tafi'a. Nah, kalau seandainya aku masih hidup Tahun depan nanti ini saya akan puasa pada tanggal 9. Nah, barakallahu fi Kemudian ternyata Rasulullah meninggal dunia sebelum menjumpai enam eh, fi fikum tahun yang akan datang. Oleh karena itu Rasulullah belum sempat puasa tanggal 9 tersebut. Adapun Rasulullah sudah berkeinginan kuat untuk berpuasa tanggal 9 kalau seandainya tahun depan masih hidup kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Adapun puasa setelahnya itu pada asalnya Nah, dalil untuk mengenai hal tersebut dikritik kepada ulama. Nah, barakallahu fikum ada yang dhaifkan dan juga itu yang lebih kuat. Barakallahu fikum hafizakumullah. Kecuali kalau seandainya nam tidak diketahui atau dalam artian ketika melihat hilal tanggal 1 Muharram itu misalkan tidak nampak dalam artian tertutup oleh mendung misalnya kemudian diperkirakan Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, maka untuk berhati-hati tidak masalah puasa 9, 10, 11. Nah, karena tidak jelasnya hilal tadi. Adapun hukum asalnya kalau jelas-jelas nampak puasanya tanggal 1 Muharram nampak hilalnya, kemudian nah barakallahu fikum sampai tanggal 9, maka tanggal 9 itu yang disyarat untuk puasa dan tanggal 10 juga puasa barakallahu fikum. Naam seperti itu. Wallah alam sawab. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin